at a party I don't wanna be at And I don't have a racing time Wondering if I can sneak out the back Nobody's even looking in my eyes Then you take my hand, finish my drink, say shall we dance, hell yeah You know I love you, did I ever tell you And make it better like that Don't think I fit in at this party Everyone's got so much to say Oh I always feel like I'm nobody. Who wants to fit in anyway? Come on! It's I don't care. It's when I drink my baby, yeah. All the bad things disappear. And you're making me feel like maybe I am somebody. I can deal with the bad nights when I'm with my baby, yeah. La la la la. It's I don't care. As long as you just hold me near, you can take me anywhere. And you're making me feel like I'm loved by somebody. I can deal with the bad nights when I'm with my baby. Yeah. We're the party we don't wanna be at. Time and time we can hear ourselves. With your lips ready, kiss right back. But all these people all around me creeping with anxiety told is where I'm forced to be, you know what? It's kinda crazy cause I really don't mind, and you make it better like that. Don't think we're fitting at this party. Everyone's got so much to say. Oh, when we walked in, I said, I'm sorry. And now I think that we should stay. Cause I don't care when I'm with my baby, yeah all the bodies disappear And you are at me feel like maybe I am somebody I can deal with the bad nights When I'm with my baby I Cause I don't care As long as you just hold me near You can take me anywhere And you're making me feel like I am somebody I can deal with the bad nights luka. Ya, terima kasih teman-teman. Ya, luka. Ah. Ya, aku harus ngomong. Ya, nanti kalau ngomong pici ada yang lebih jago-jago teman-temanku. Tapi menurut aku tadi memang kelihatan kamu ada pici banyak di situ di lagu ini. Um, dan apa ya aku bilang ini bukan style kamu mungkin ya karena nggak mulus nggak kalau masih 90 oke okay lah ini pencapaian kamu menyanyikan lagu ini sekitar 60-70 persen nggak nggak nggak luar biasa juga nggak nggak juga aku bilang ini akan bagus buat buat usaha kamu ini buat aku kamu sangat aku bilang mungkin bukan aku maksudnya mau yes. bagaimana tapi buat aku nggak enak kamu nyanyi lagu ini. Ah, aku nggak terlalu setuju. Iya, iya, aku nggak terlalu setuju, nggak terlalu setuju dengan Anang. Karena Nuka Ya, ini bener. aku hanya mengcounter sedikit ya Nang, nggak apa-apa ya Nang? Oh, nggak oh, apa-apa. Ya, kan beda pendapat tuh nggak. dibayar untuk beda pendapat di sini. Enggak, enggak, enggak, enggak. Bukan, bukan udah karena mulai, dibayar. Udah mulai buka jaket tuh Mas. Udah mulai buka jaket Ada yang perlu disoroti dari tentang penampilanmu ini bukan tentang tidak enak kalau menurut aku. Ya, bukan, bukan itu. Enak-enak. Tapi ada sisi kebandelan keliaran yang belum keluar dari kamu yang aku pesenin dari kamu yang membuat orang itu membuat penampilan kamu tuh lebih greget gitu loh kamu komersil Nuka ya cuman untuk performing memang ada beberapa hal yang mesti diberesin salah satunya menurut aku bukan tidak enaknya tapi mengeluarkan sisi keliaran dan kebandelan kamu itu di atas panggung kalau, aku. Nuka aku nambahin ya kalau tadi udah ya dari sisi performa. Gimana Nang? Setuju dengan pendapatku? Ya itu cuman bahasa paling alusnya Kak. Ya Bukan mungkin gitu. aku nggak alus lah ngomongnya ya maaf aja. Beda aku. Beda Nang, beda. Beda, kontennya beda, dong Nang. Konteksnya itu. beda Nang. Beda. Hmm, konteksnya Bukan, beda. kalau aku lebih nambahin di... Beda nggak para penonton? beda. <laughs> beda. Nang, nang, nang, nang. Antara nggak enak sama enak tapi buat komersil itu beda loh. Beda kalau komersial aku bilang sosoknya dia komersial ya. Nah, ya. itu tadi kan nggak ngomong. Iya, aku ya kan nggak mungkin sel ya aku ngomong langsung aja lah kelamaan nanti aku nggak mau kelamaan aja. Uh, aku mau straight to the point aja karena kamu perjalanan kamu di Idol kan kita sudah di panggung uh, istilahnya sebelum ini kan kamu mengalami perjalanan kemarin kita mulai dari ini kan kita ketemu bukan pertama kali dan kamu dengar kita ngomong pun bukan pertama kali aku nggak ingin basa-basi lagi bahwa kamu di sini di atas panggung ini adalah sebuah pertanggungjawaban bahwa kamu harus benar-benar perjalanan itu dipelajari dengan baik bahwa di sini kamu belajar. Artinya dimaknain setiap apa yang kita omongkan mulai dari mulai bapak pengisian bahwa oh karakter ini begini Mas Anang begini Mbak Mbak BCL begini Mbak Maya begini Judika begini Lasso begini gitu jadi, makanya kita makanya kita mempertaruhkan di sini mempertaruhkan reputasi perjalanan karir kita. Aku juga aku juga <laughs> di di studio aku juga banyak ketemu penyanyi. Kalau aku emang produser aku nggak akan mungkin kasih lagu seperti ini buat Jadi kamu. tetap nggak enak nih. Iya. Tetap ya, gak enak buat Mas Ya. Mungkin buat lagu yang lain mungkin. Mungkin. Oke, okay, Bunda Maya gimana Bunda aku, Maya? Oke. Okay. Boleh ya, aku kasih interupsi di floor ini, di forum ini. oh boleh boleh. Mbak bahwa Maya silakan. Luka secara iya. industri musik Indonesia kamu sudah sangat komersil. Oke. Okay. Betel, mau langsung nambahin? Bukan, Betel? aku tambahin lagi. Oke. Okay. Tapi secara kompetisi, yes tekniknya belum sempurna. Jadi ya. kamu belum yang membuat sebagai penampil. sebagai penampil kamu belum sempurna banget. Tapi secara uh, untuk suara yang akan saya jual di industri radio, industri yang akan mendownload buka kamu, mendownload suara kamu, kamu sudah cukup buat komersil. Saya. Okay. Komersil. Beda dengan festival atau yeah. teknik untuk fest, untuk, untuk, untuk apa namanya? Apa namanya? Kompetisi. Kompetisi. Yeah. Ya. Beda. Becel? Oke. Okay kalau tadi kan maksudnya diomongin kompetisi, komer, apa festival komersil, festival komersil. Buat aku Indonesian Idol membutuhkan dua-duanya Dua karena ini adalah sebuah kompetisi Dua dan pada akhirnya akan dilempar juga ke industri menjadi sesuatu yang harus bisa komersil juga. Yeah. dia punya nggak? Punya. Kompetisi? Punya kalau buat aku. Belum. Kalau buat aku punya. Buat aku punya, punya. Punya tapi, tapi belum keluar. Ditingkatkan, lagi, yeah. dipelajari belum. lagi. Iya. Iya, wow, gua, saya jujur nggak pernah ngelihat juri se, se ini ya. se Jadi Ya, kalau ini. tadi iya. kalau aku setuju sama Mas Ari, ini bukan tidak enak. Iya. Ini enak suara karena suaranya enak, lagunya juga menurut aku cocok. Cuma secara eksekusi memang tidak sempurna tadi Itu eksekusi dia. kamu. Itu oh, maksudnya, dia eksekusi saya bilang kompetisi. Iya, yeah. oke. Okay. Okay, wow. Jadi yeah. Nuka cuma perlu belajar untuk mencari lagi karakter kamu supaya kamu bisa keluarkan diri kamu semaksimal mungkin. Yes. Nuka, yeah, yeah. ya. sekali penutup, penutup. Penutup waktu babak eliminasi dua aku bilang, kamu itu kurang hungry of suksesnya itu loh. Keluarin jiwa kamu di atas panggung, keliaran Ambisi kamu. Ambisi untuk Ambisinya menjadi star itu. itu kamu harus keluarin harus lagi. Harus keluarin lagi, supaya kita merasakan api ambisi Lepasin, itu. Iya. lepaskan. Ya. Gitu. Coba teriak sekarang, yeah! Gitu, coba. yeah! Lagi dong, bunda lebih kencang dari itu, coba. Enggak, sebenarnya dia udah punya. Memang perjalanan ini, di Idol ini kan Tadi kan udah penuh itu udah penutup. Tadi udah penutup loh. Maaf, maaf. Wow. Maaf. Indonesian Idol bisa disaksikan juga di aplikasi RCTI Plus. Download sekarang juga di Play Store dan App Store.